الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para hadirin majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yakin bahwa Anda saat ini dimuliakan oleh Allah Karena anda dipilih di antara hamba-hamba yang lalai, anda adalah hamba yang ingat kepada Allah. Anda berpikir sejenak. Saat ini, detik ini, berapa banyak hamba-hamba yang oleh Allah diberi kewajiban untuk melakukan solat Jumat. Akan tapi mereka tidak bisa melaksanakannya tidak bisa melaksanakannya lihat yang di sana saat ini detik ini mereka seharusnya berada di dalam masjid akan tapi mereka melanggar Allah Subhanahu wa taala dan yang membawa Anda ke sini adalah Allah yang menggerakkan hati Anda adalah Allah ini kemudahan kemurahan dari Allah adalah nikmat besar yang harus Anda rasakan harus Anda sadari la in syakartum la azidannakum mensyukuri nikmat besar berkumpul kita di tempat ini adalah karunia Allah, pemberian Allah, nikmat Allah. Dan semoga kita terus dikumpulkan dalam kemuliaan. Dan jangan sampai kita dikumpulkan di satu tempat lalu Allah murka kepada kita. Ini yang pertama mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian agar semakin besar nikmat tersebut, mari saat ini detik ini kita berdoa memohon kepada Allah dengan hati dengan hati yang rindu kemuliaan juga diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita. Bukan hatinya orang yang sombong, maka mari saat ini, detik ini kita hidupkan hati kita. Bukan hati yang merendahkan orang lain, tapi hati yang hidup. Dengan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Hadirkan di hati kita saat ini ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan di kedepan hari untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai mereka terus melanggarmu ya Allah. Inilah inilah yang harus kita hadirkan. Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Seolah-olah kita sudah mendapatkan surga lalu kita bebas, lengah. Tidak. Di kiri kanan kita harus kita bawa kepada kemuliaan dan mula-mula untuk membawa kita, mereka kepada kemuliaan adalah dengan mendoakan sebelum kita bertindak dengan perilaku kita. Anda yang bergerak dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mengajak mereka untuk kebaikan. Akan tapi sudahkah Anda lintaskan di hati Anda permohonan kepada Allah. Jika belum, Khawatir di saat kita mengajak orang lain kepada kebaikan adalah bohong, dusta, hanya ingin pamer kalau kita lebih bagus dari mereka. Itu kesalahan, maka saat ini detik ini kita lintaskan di hati kita permohonan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan mereka yang belum melaksanakan solat Jumat padahal Jumat baginya wajib. Semoga dimudahkan oleh Allah hingga di kedepan hari menjadi ahli Jumat. Diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu. Dan hingga mereka telah akan bersama kita dan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kemudian selanjutnya, biasa para khatib selalu berwasiat takwa dan itu menjadi salah satu rukun khutbah. Takwa, takwa kepada Allah. Para ulama mendefinisikan bermacam-macam dan Nabi mengisyaratkan dengan definisi menjauhi segala kemungkaran, menjalankan segala ketaatan. Dan definisi yang mencakup dan diterjemahkan oleh para ulama-ulama bagaimana untuk menjelaskan definisi tersebut. Alangkah banyaknya ketaatan dan alangkah banyaknya kemungkaran. Bagaimana kita agar sampai kepada ketakwaan? Kita perlu mengarah kepada penyederhanaan. Bagaimana agar kita segera tanggap bahwasanya kita ini harus menuju kepada wilayah yang namanya takwa. Para ulama menjelaskan takwa itu sederhana. Yang harus kau sadari bahwasanya kau adalah manusia. Maka takwa itu hakikatnya adalah bagaimana engkau baik dengan sesama manusia dan baik kepada Allah. Ringkas. Agar segera semua dari kita langsung menengok diri kita. Bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana haji kita yang sudah wajib haji? Itu adalah sedikit urusan dengan Allah. Dan setelah itu, semua akan menengok dirinya sendiri. Bagaimana urusannya dengan istrinya, bagaimana dengan ibunya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan saudaranya. Yang jika ketakwaan ini semua terwujud di dalam hati seorang hamba, yang ada dalam hidup ini adalah keindahan. Suami mesra dengan istri, istri mesra dengan suami, suami baik dengan anak, kita baik dengan tetangga, itulah orang yang bertakwa. Maka tidak akan disebut sebagai orang yang bertakwa biarpun ahli sujud, akan tapi dia menyakiti tetangganya. Imam Bukhari dalam adab mufradnya menyebutkan bahwa ada innam ra'atan takumul laila wa tasumun nahar. Digambarkan, diceritakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan pekerjaannya bangun malam, siang harinya puasa, tunfik wa tatasaddaq. Bersedekah banyak, tapi dia punya kebiasaan ghaira anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha. Wa rifayatin bidisaniha Cuman perempuan yang katanya ahli ibadah tersebut punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Ngomong sama tetangga nyelekit dijawab oleh Rasulullah. Laisa fiha khair, tidak ada kebaikan baginya. Innaha min ahlin nar, dia di dalam neraka jahanam. Padahal dia pengen bertakwa kepada Allah dengan sholatnya. Padahal dia ingin bertakwa kepada Allah dengan sedekahnya. Padahal dia ingin bertakwa kepada Allah dengan puasanya. Akan tetapi dia tidak sampai kepada tujuannya. Karena pincang dia hanya baik kepada Allah. Tapi tidak baik kepada sesama manusia. Maka saat ini detik ini kita harus hadir. Urusan kepada Allah mah gampang ringan. Sedikit sholat lima waktu. Dan sangat ringan kalau kita pikir dengan akal kita. Kalau kita berpikir dengan akal kita, alangkah ringannya sholat yang harus kita tegakkan. Sholat duhur 4 menit, di saat kita melakukan sholat, adakah beban di atas kepala kita? Adakah beban di tangan kita? Tidak ada beban di atas kepala kita, tidak ada beban di tangan kita, hanya empat menit kita melakukan sujud ruku. Tapi sebaliknya, adakah orang bekerja mem bekerja memanggul sesuatu yang berat dalam bermenit-menit bahkan berjam-jam? Mungkin naik turun untuk menaikkan bata dan bangun untuk bekerja di bangunan berjam-jam. Mungkin ada yang bekerja menahan satu beban yang amat berat bermenit-menit. Mereka bisa, tetapi kenapa yang sholat yang sangat ringan tidak bisa? Kita berpikir dengan akal, coba kita cermati sholat sangat gampang, gampang, gampang. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan sholat. Salat yang sangat ringan, salat subuh dua menit dan ketahuilah yang bisa melakukan salat hanya hamba-hamba yang ditolong oleh Allah. Maka siapapun yang tidak bisa melakukan salat itu tanda hamba yang dihinakan oleh Allah. Pekerjaan ringan ternyata tidak bisa melakukannya. Mungkin seseorang harus berdiri di pinggir jalan nunggu angkot bermenit-menit yang mampu. Di atas kepalanya ada sesuatu, bisa. Dan dia rutin setiap pagi seperti itu. Bahkan kadang dibarengi dengan rintik hujan. Atau mungkin diguyur hujan. Kemudian digigit nyamuk. Tapi untuk melakukan sholat yang hanya bermenit-menit tidak bisa. Mari kita merenung saat ini. Kenapa kita malas-malas melakukan sholat? Khawatir kita termasuk hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Kita hitung-hitung urusan kita kepada Allah. Sudahkah kita laksanakan puasa di bulan Ramadan? Kemudian yang lainnya zakat, haji seumur hidup sekali. Dan setelah itu apa? Yang paling berat ternyata urusan dengan manusia. Ibunda kita yang pernah melahirkan kita yang menimang kita di saat masa kecil kita, capek oleh kita, hati-hati, hati-hati. Kalau kita tidak bisa mengabdi kepada beliau, apalagi dengan omongan kasar kita, maka ketahuilah tidak ada surga bagi kita. Tidak akan dilihat oleh Allah dengan rahmatnya, maka akan sengsara di neraka jahanam. Ingat ibumu, ingat bapakmu. Kadang sedikit berhasil saja, ketahuilah lupa dengan orang tuanya. Tapi orang tua tidak pernah lupa kepada anaknya. Ingat orang tuamu, orang tuamu. Yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia. Biarpun ditolong oleh sejuta manusia untuk bahagia. Tidak harga mati. Yang menyakiti orang tua akan dihinakan. Maka saat ini orang yang hanya memperbanyak sholatnya tapi dia lupa wasanya di rumahnya ada orang tuanya. Dan berbicara tentang bakti orang tua adalah silsilah yang panjang. Maka takwa adalah bagaimana kita menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kalau seandainya kita ini tidak punya sholat sunnah, kalau kita ini tidak punya haji sunnah, cukup haji sekali, umrah Ramadan, puasa Ramadan saja, kemudian kita melakukan sholat lima waktu saja dan tidak ada tambahannya, insya Allah akan masuk surga. Asalkan jangan nyakiti bapak ibumu, jangan nyakiti saudaramu, Kadang orang sering tertipu, ibadahnya ibadahnya banyak menyakiti orang juga banyak. Itulah orang yang bangkrut yang disebut oleh Nabi. Atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat Nabi menjawab karena di antara mereka juga jago-jago bisnis. Yang bangkrut adalah orang yang lama ta'ala wala dirham. Orang yang gak punya duit dagang, gak untung, duitnya malah habis. Itu orang bangkrut ya Rasulullah. Nabi tersenyum dan menjawab bukan itu orang bangkrut. Lalu apa orang bangkrut? Orang bangkrut itu orang yang yakti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat nanti dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan segala macam kebaikannya. Ibadah, puasa, sholat malam, segala macam. Eh, eh, eh, wa Cuman dia itu di akhirat dituntut karena dia pernah menyakiti si A dengan lidahnya. Kalau ngomong jelekit, bohong dengan si B, menggunjing si C, dan seterusnya. Sama bapaknya kasar. Anaknya pun dibiarkan telantar. Dia mah rajin umroh, rajin haji. Anaknya nggak pernah dipedulikan di mana dia saat ini. Bapaknya mah ahli iktikaf, tapi anaknya nggak karu-karuan, mabuk-mabukan. Para sahabat Nabi belum nyambung bagaimana orang itu disebut bangkrut ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi, orang itu disebut bangkrut karena waktu orang itu mau masuk surga dengan amalnya yang menduga kalau dirinya ahli surga. Nah, ini. Di dunia dia menduga ahli surga karena dia jago ibadah. Puasanya saja sudah 20 tahun nggak putus-putus. Bangun malamnya sudah mulai mulai 20 tahun juga mulai jam 2 bangun. Ibadahnya banyak. Akan tapi di saat mau mulai berlenggang menuju surga ternyata banyak yang menjerit dan berkata wahai malaikat tolong turunkan orang itu ke neraka. Bahwa jangan boleh masuk surga. Para malaikat bertanya apa urusanmu? Semuanya berkata urusanku begini, urusanku begini. Semua pada mengadu kepada malaikat. Aku pernah diambil duitku, aku pernah dibohongi, aku pernah disakiti dengan lidahnya. Ternyata orang banyak yang menuntut karena dia pernah didolimi waktu di dunia. Malaikat menghadap kepada Allah, lalu Allah memerintahkan, wahai malaikat, ambil dari kebaikan orang tersebut dan berikan kepada orang yang didolimi. Jadi didolimi itu nikmat di akhirat nanti kalau orang faham. Ambil segala kebaikan yang diambil kebaikan dari orang yang katanya ahli ibadah dan berikan kepada orang yang didolimi. Malaikat menjalankan tugas Allah ternyata amal baiknya habis. Setelah amalnya amal baiknya habis, malaikat ngadu ya Allah amal baiknya habis. Oh amal baiknya habis. Kalau begitu, kalau amal baiknya habis, ambil dari dosa-dosa orang yang pernah didolimi, tumpangkan kepada orang tersebut, dan lemparkan ke neraka jahanam. Ahli sujud, ahli sohat di dalam neraka jahanam. Karena dia hanya ngurus ibadahnya saja. Maka dari itu, wahai ahli iman, urusan dengan keluarga. Di rumahmu ada bapak ibumu, di rumahmu ada saudaramu, di rumahmu ada tetanggamu, di rumahmu ada anakmu, di rumahmu ada pembantumu, yang mereka juga umum umat Nabi Muhammad. Jika engkau tidak peduli urusan mereka, mereka akan menuntut di hadapan Allah nanti. Ini yang harus kita hadirkan. Itulah hakikat takwa. Takwa itu gampang kalau orang paham. Cukup berbuat baik dengan orang yang paling dekat. Dan ini indah sebetulnya. Kalau kita baik dengan istri hasilnya keindahan. Baik dengan anak hasilnya keindahan. Baik dengan tetangga hasilnya keindahan. Coba kalau kita dengan tetangga musuhan apa enaknya. Kalau dengan tetangga indah, saling tegur, saling memberi hadiah, saling masya Allah, saling mengasihi, saling mencintai, hidup indah. Dengan keluarga pun demikian. Sebetulnya ketakwaan adalah hakikat keindahan. Maka saat inilah mari kita koreksi diri kita. Jangan hanya tertipu dengan ibadah-ibadah yang banyak, tapi urusanmu dengan manusia, urusanmu dengan sesamamu, tetanggamu, dan semua orang-orang yang bersama kita. Kemudian setelah itu berbekallah pengampunan, berbekallah sifat pemaaf. Barangkali ada di antara kita mempunyai tetangga yang tidak baik. Atau saudara yang kurang baik, maka ketahuilah, yuk kita berlapang dada. Untuk menyempurnakan ketakwaan. Berlapang dada, jangan suka mendendam. Berlapang dada dan berikan maaf kepada mereka. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi muhsinin. Ceritanya tentang surga yang iddat lil muttaqin Surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa di antaranya adalah kalau menemukan orang lain berbuat zalim, malkadziminal ghaidha, menahan amarah. Tidak mudah emosi, dikit-dikit marah, kurang ajar. Ah, tidak. Ahli takwa tidak seperti itu, dia langsung menahan amarahnya. Dan menahan amarah belum cukup karena bisa saja meledak di esok hari. Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anin nas ditindaklanjuti dia telah berbuat salah kepadaku aku tidak boleh marah. Setelah itu apa? Dan aku pun harus memaafkannya. Allah ini mulia. Setelah walafina afina tidak cukup kalau aku maafkan belum aku belum sempurna. Maka setelah aku memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Aku beri hadiah dia. Sudah dia berbuat tolim kepada kita, kita memaafkannya, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Ini puncak dan itulah para kekasih-kekasih Allah. Ini tingkat tinggi. Artinya jangan sampai kejahatan orang menjadi kita tidak bertakwa. Sehingga kadang tetangga baik, karena nggak baik, saya juga nggak baik. Oh tidak. Al-wasil laisal wasil bil mukafik. Mungkin kita punya saudara yang susah diajak bersilaturahmi untuk akur-akuran susah, maka ketahilah. oh laisal wasil bil mukafik, orang yang nyambung silaturahmi bukan orang yang balas di saat dilaku diperlakukan dengan baik. Yang namanya silaturahmi bukan membalas kebaikan orang lain. Bukan. Kalau balas kebaikan mah enak. Habis dikirim buah, buah apel, ngirim buah mangga mah enak. Tapi hakikat menyambung silaturahmi adalah man kuti aturah ibu, au solaha. akan tapi hakikat menyambung silaturahmi adalah di saat orang itu jahil kepada kita, saudara kita jahat sama kita, kita memulai dengan kebaikan. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga keluar dari tempat ini kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa yang pertama urusan anda dengan Allah gimana sholat anda dan sholat anak-anak anda sholat istri-istri anda sholat pembantu-pembantu anda semuanya tanggung jawab di atasan di, di, di pundak anda Istri yang tidak sholat akan dipertanyakan Anda sebagai suami. Anda punya pembantu satu tidak sholat neraka untukmu. Kalau pembantu lima tidak sholat semakin dalam nerakamu. Kalau Anda punya perusahaan 600 orang tidak sholat semuanya. Kelihatannya enak di dunia. Tapi ternyata di akhirat akan masuk neraka yang paling dalam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah punya tanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah kelak. Dan semua yang ada bersama Anda akan ditanya oleh Allah kemudian berikan kepada mereka hak-hak mereka, nafkah, pendidikan. Tidak cukup memberi nafkah kepada anak dan istri tidak cukup. Mereka akan menuntut aku hanya diberi fasilitas saja. Aku diberi HP, aku diberi laptop, dan aku berbuat maksiat gara-gara HP dan laptop bapakku itu neraka untuk bapaknya. Maka pendidikan penting harus diperhatikan jangan hanya memberi nafkah, nafkah, nafkah, nafkah, nafkah, tapi pendidikan tidak ada. Ini saja wahai iman yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Wa biqawli yahdadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار معاصر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kemudian Yang perlu kita hadirkan lagi adalah setelah kita memahami sebuah kebenaran, ada dua manusia yang ternyata ditutup oleh Allah dari kemuliaan, sudah mengerti kebenaran tapi tidak berusaha untuk menuju kebenaran. Dan itu paling ruginya manusia. Tapi ada satu hamba yang oleh Allah dibukakan kebenaran, kemudian berusaha untuk mengikuti kebenaran. Dan mari kita koreksi diri kita sendiri. Kita bagian kelompok yang mana? Setelah kita mendengar dan mungkin faham, setelah itu apa yang kita lakukan? Ketahuilah bahwa Al-Quran yang kita dengar, hadis Nabi yang kita dengar, petuah para ulama yang kita dengar bukan dongeng. Akan tapi ayo kita minta kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar saat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat bukan hanya didengar oleh telinga, dipahami oleh otak akan tapi semoga itu ilmu yang dirasakan oleh hati kita sehingga menggerakkan anggota tubuh kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Itulah ilmu yang manfaat yang menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mari kita berselawat kepada Rasulullah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala amara. Bi amrin bada'a fi bi nafsi. Thumma fatanna bi malaikati. Faqala azza min qail. Ya ayyuhal amanu.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 Engkau telah mudahkan kami untuk masuk tempat ini maka kami mohon mudahkan kami untuk menggapai kebenaran. Mudahkan kami untuk menggapai kemuliaan ya Allah. Seperti engkau kumpulkan kami saat ini maka kami mohon kelak kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Bersama sanak dan keluarga kami ya Allah. Kami-kami ya Allah yang lemah ini Allah berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kekuatan untuk menjauhi kemungkaran ya Allah. Engkau tahu tentang tentang kami ya Allah. Yang masih kotor hatinya bersihkan ya Allah. Hapus kedengkian di hati kami, dendam di hati kami, kesombongan di hati kami, riak di hati kami. Ya Allah hapus dan gantilah dengan sifat-sifat yang mulia. Hati yang bersih ya Allah penuh dengan ketawaduan. Hati yang penuh kecintaan kepadamu ya Allah. Hati yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu ya Allah. Kami mohon saat ini yang ada di rumah kami. Anak-anak kami yang kami tinggal. Istri kami, keluarga kami ya Allah. Kami mohon mohon lindungi mereka ya Allah berikan kepada mereka keimanan ketakwaan kerinduan kepada kemuliaan dan bencikan mereka semua ya Allah mereka ya Allah bencikan kepada kehinaan bencikan kepada kemaksiatan bencikan kepada kenistaan ya Allah ya Allah engkau melihat anak-anak kami ya Allah engkau melihat keluarga kami ya Allah jangan sampai ada di antara mereka tertinggal dari rombongan orang-orang yang mulia ya Allah ya Allah ya Allah dan kami mohon yang ada di kiri kanan tempat ini. Jika ada di antara mereka hamba-hambamu yang jarang melakukan sholat sungguh mereka tetangga-tetangga kami. Kami tidak rela jika mereka meninggalkan sholat. Kami mohon jadikan mereka semua ahli sholat dan ampuni dosa lalu dosa mereka di masa lalu ya Allah dan rindukan untuk sholat sholat sholat ya Allah. Jangan sampai ada orang yang ada di kiri kanan rumah ini kecuali menjadi ahli sholat ahli ibadah dan ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dan rumah tangga tetangga-tetangga tangga kami. Rumah tangga yang penuh kasih dan cinta. Saling mencintai karenamu. Jauh dari percekcokan. Jauh dari persengketaan. Sehingga hidup mereka penuh dengan keindahan. Dengan cinta karenamu ya Allah. Yang ada adalah kebahagiaan di dunia. Sebagai timah keindahan kelak di surga. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami. Mudahkan kami semua untuk mendapatkan rizki yang halal. Dari yang hadir jika ada di antara mereka yang pekerjaannya masih haram. Rizkinya haram. Wahai zat yang maha kaya. Kami mohon lihat mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Antaskan, antaskan mereka. Angkat mereka dari rizki yang haram. Gantilah dengan rizki yang halal. Ya Allah yang halal. Yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu tentang kami semua. Yang terhimpit hutang ya Allah lapangkan. Mudahkan mereka untuk bayar hutang-hutang mereka. Yang sempit rizki lapangkan rizki mereka. Yang sudah kau lapangkan rizki mereka. Jadikan rizki mereka penuh berkah. Digunakan untuk sesuatu yang kau ridai ya Allah. Jangan sampai karunia, nikmat, harta, kekayaan kekayaan yang kau berikan kepada kami menjadi sebab kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah dan yang ada di sini dan di sana, di pasar-pasar, di kota sana. Ya Allah, jika ada hambamu yang seharusnya melakukan Jumat karena Jumat wajib baginya. Tapi hari ini tidak bisa melakukan sholat Jumat. Kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Rindukan untuk Jumat. Mudahkan untuk melakukan sholat Jumat. Dan ampuni dosa mereka yang lalu ya Allah. Ya Allah, kau maha tahu siapa mereka. Ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni saudara-saudari kami, ampuni anak-anak kami, ampuni tetangga kami, ampuni semua orang yang pernah berurusan dengan kami. Dan kami mohon jika ada orang yang pernah berbuat jahat kepada kami, menyakiti kami, berbuat dolim kepada kami. Kami mohon ya Allah ampuni mereka, muliakan mereka. Kami tidak ingin mendendam ya Allah. Jangan sampai hati kami dendam ya Allah. Dan jika ada orang yang pernah kami dolimi, kami mohon lapang gendada mereka. Jangan sampai mereka menjadikan kami fakir dan larat di akhirat. Kami ingin semua orang yang pernah kami dolimi, kau angkat derajat mereka. Kemuliaan muliakan mereka dan ampuni kami semua ya Allah Ya Allah engkau maha tahu tentang kami. Ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami ya Allah. Maka kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Kami ingin saling mencintai karenamu ya Allah. Seperti yang dijanjikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang saling mencintai karenamu ya Allah. Akan mendapatkan tempat yang khusus. Di padang mahsyar mendapatkan payung darimu. Di surga mendapatkan surga yang sungguh luar biasa ya Allah. Seperti yang dijanjikan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin saling bermusuhan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ma'asyiral muslimin. Ma'asli mazim. Mari kita lanjutkan berdoa Allahumma ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana wardo. Allahumma ya Rabbana wardo anil khulafa'ir rashidin. Alladina qadha bilhaqq. وكانوا يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب رسولك أجمعين اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعظمنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن حسن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم أسرهنا وأسره من صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم يا ربنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله العظيم يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر